Hafiz Ibnu Hajarin Al-Asqalani Asqalani rahimahullah taala Al-Hadis Sadis wal Isrun hadis yang ke-26 An Abi Samah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah kencing bayi wanita yaitu bayi perempuan itu dicuci Wa yurashu min baulil gulam. Adapun kencing bayi laki-laki itu cukup diperciki. Apa itu? Ya ambil air sedikit kemudian di, di diperaskan ke apa? Ranjit. Ya ranjit. Ya kebagian yang terkena najis tersebut. Al hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Al Hakim. Al Hakim. Tapi yang benar apa? Sanadnya Hasan, bukan sahih. Tetapi dia jadi riwayat ini karena ada pendukung yang banyak. Nanti insya Allah akan disebutkan isyarat itu. Kita lihat di sini bahwasanya pola yang didatangkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Khobar. Sifatnya adalah sifat khobar. Tetapi apa? Urida biha al-amr. Yang diinginkan adalah perintah. Maksudnya adalah apa? Irsilu min baulil jariah wa rusyu min baulil gulam cucilah disebabkan oleh kencing bayi perempuan dan e, apa tadi ronjiz ya ronjizlah disebabkan oleh kencing bayi laki-laki ini ma'ruf di dalam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu apa? Al-Khabar uridu bihi insya uridu bihi al-amr berita tetapi yang diinginkan adalah apa? perintah dan ini lebih kuat sebagaimana kata para usuliyun perintah yang bentuknya bentuk berita itu lebih kuat. Kenapa? Karena seakan-akan perkara ini sudah biasa terjadi di kalangan muslimin, yaitu mereka sudah biasa mencuci untuk kencing bayi perempuan dan sudah biasa memercii atau onjis untuk bayi laki-laki. Menunjukkan mereka itu sangat taat kepada Allah. Allah dan Rasulnya. Maka berita ini seakan-akan dia itu sudah terlaksana di kalangan kaum muslimin. Padahal ini adalah perintah. <coughs> Menunjukkan bahwasanya benar-benar hukumnya adalah wajib. <coughs> Sekarang pembahasannya adalah apa hukum bayi yang masih menyusu. Menyusu yang mana? Yaitu yang belum sampai dia merasa perlu untuk memakan makanan pokok yang lain, makanan asasi yang lain. Apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahawai mengambil dohir dari hadis ini. Yaitu apa? Kalau bayi laki-laki yang masih menyusui, eh, masih menyusu dan belum belum memerlukan makanan yang lain, maka cukup dia itu apa? Di renjis. Tidak perlu dicuci. Adapun untuk bayi perempuan, maka dicuci. Dan ini juga pendapat yang sebelum mereka, atau Al-Hasan, al zuri dan yang lain-lain. Dan ini juga pendapat sebagian para A'imatul syafi'iyah. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan sama-sama cukup dironjis saja, tidak perlu dicuci. Tetapi tentunya apa? Ini adalah adalah menyelisihi dalil karena dalil telah merinci. Ini pendapat Imam Al-Auza'i dan atau pendapat dari para ulama Syafi'iyah juga. Kemudian pendapat yang berikutnya uh, sebentar. Dan ini juga pendapat yang dinukilkan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwasanya apa? Cukup dua-duanya itu di perci, di ronjis, tidak perlu dicuci. Alasannya apa? Alasannya kencing perempuan, bayi perempuan sama dengan kencing bayi laki-laki, maka harus dikiaskan. Tetapi ini sendiri dibantah oleh al habib Ibnu Hajar, walaupun beliau dari Syafi'iyah tapi beliau tidak taklid. Beliau mengatakan kias semacam ini adalah fasidul ibar, yaitu dia rusak tidak pantas untuk diterima. Kenapa? Limusadamatihi limusus, Karena dia itu bertabrakan dengan nas-nas yang ada. Sementara nas yang ada bukan hanya sekali. Rasulullah SAW menyebutkan itu. Bukan hanya datang dari hadis Abi Samad. Tapi juga datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan hadisnya sanadnya sahih dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga datang dari Ummul Fadl bintul Harith diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lain-lain. Dan ini juga sahih. Menunjukkan apa? Bahwasannya yang benar memang dirinci. Seperti pendapat yang pertama. Adapun yang lain lagi dari pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, mereka mewajibkan untuk semuanya dicuci baik kencing bayi laki-laki ataupun bayi perempuan sama-sama dicuci. Dan ini juga apa? bertabrakan dengan dengan nas-nas yang ada tadi. Maka yang benar adalah pendapat pertama, yaitu apa? Dirinci. Kalau bayi laki-laki, maka cukup airnya, eh, cukup kencingnya itu dirinci, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Ini untuk hadis yang di dalam bab ini perintah. ataupun dalam hadis yang lain itu adalah apa? dalam hadis Ummu Lubabah itu Rasulullah yang mempraktekkan itu. Adapun untuk bayi perempuan maka memang wajib dicuci. Jadi harus dirinci kesnya ini. Sekarang, kapan bayi itu dikatakan masih menyusu? Dikatakan masih menyusu adalah apabila susu itu yang menjadi makan asasi dia. Buktinya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih yang mana Rasulullah SAW bersabda wa yumbahu min baulil gulam malam yuqain malam yat'am kencing bayi laki-laki itu cukup direnjis saja selama dia belum makan. Maksudnya makan di sini makan apa? Yaitu yang makanan apa sih dia itu bukan susu. Kalau dia masih mencukupkan diri dengan susu, maka apa? Maka cukup direnjis saja. Tapi kalau dia sudah mulai memerlukan makanan yang lain, menjadikan makanan yang lain sebagai makanan e, makanan asasi dia, maka dia hukumnya seperti bayi perempuan dan kencing apa itu? Kencing manusia secara umum. Ya ta'am maksudnya di sini adalah apa? Makanan asasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Al-Munawi, eh, oleh Ali Al-Qari rahimahullah taala. Bahwasanya ta'am pada asalnya adalah makanan asasi. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau menetapkan bahwasanya bayi laki-laki kalau dia sudah makan makanan dan dia memang menginginkannya dan mengharapkannya, maksudnya makanan yang selain susu, maka kencingnya itu dicuci, harus dicuci. Karena sekarang dia tidak lagi tergantung kepada susu. Dia sudah makan makanan yang lain. Dan bukanlah, kata beliau, bukan maksudnya asal makan, tapi maksudnya adalah makan yang memang dia sendiri sudah menginginkan itu. Makan yang lain. Buktinya apa? Buktinya kata beliau adalah bayi eh, adalah bayi-bayi itu di zaman Rasulullah SAW. Begitu mereka dilahirkan, langsung apa? Ditahnik oleh Rasulullah. Dikasih apa itu? Dikasih kurma yang sudah dihaluskan atau dengan madu. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya bahwasanya sekedar makanan yang semacam ini tidak membatalkan hukum hukum yang ada di dalam tas kita ini. Kenapa? Karena bayinya masih dia memerlukan susu sebagai makanan asasi dia. Dan ini juga yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang beliau mengatakan bahwasanya ronjis itu cukup dan sah selama bayi laki-laki tadi mencukupkan diri dengan apa? Dengan susu. Adapun kalau dia sudah makan makanan yang lain sebagai makanan pokok dia, maka wajib dia itu kencingnya itu dicuci bila khilaf tanpa ada perselisihan di kalangan ulama kata beliau. Walaupun sebenarnya ada perselisihan tetapi pendapat yang sedikit sekali. Memang sering Imam Nawawi kalau mengatakan bila bila atau mengatakan ijma seringnya apa? Ada, masih ada kelompok yang lain tapi sedikit sekali yang menyelisihi ini. Maka kalau jelas itu ada pendapat yang lain, kita tidak mengatakan ijma, tapi ucapan mayoritas ulama. Dan ini juga yang dirasikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bahwasanya apa? Itu tadi. Selama dia mencukupkan diri dengan susu, maka kencingnya itu cukup diranti. Tapi kalau dia sudah mulai makanan yang lain dan menginginkan makanan yang lain, berarti apa? Air air kencingnya seperti hukum air kencing manusia secara umum. Sekarang Berdasarkan hadis di dalam bab ini, apakah penting bagi laki-laki itu najis atau tidak? Sebenarnya yang benar apa? Najis tetapi mukhaffaf. Najis najasahnya itu najasah yang najasah yang mukhaffafah. Makanya buktinya apa? Rasulullah menyuruh untuk memerkii untuk ronjis. Menunjukkan apa memang dia itu najis tetapi najis yang mukhaffafah, yang diringankan. Sampai-sampai Imam ali mengatakan wala khilafah fi Tidak ada perselisihan bahwasanya kencing bayi laki-laki itu najis. Tapi hanya saja apa? Diperingan. Itu kesimpulan dari pembahasan kita ini. Adapun kalau ditanya masalah hikmahnya, apa hikmah yang memisahkan, membedakan antara kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan, kencing bayi perempuan, para ulama berselisih pendapat. Dan ini wajar. Kenapa? Karena memang Rasulullah tidak menyebutkan hikmahnya. Tetapi sebagian ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam ilmu Muwaqqi'in bahwasanya apa? Kemungkinan hikmahnya kata para ulama menukarkan ulama yang dulu bahwasanya untuk bayi laki-laki itu karena lebih sering digendong karena memang memang seringnya apa? E, kebanyakan orang condongnya kepada apa? Lebih membanggakan bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Sehingga apa mereka lebih sering menggendong ke sana kemari, main ke sana kemari, dibawa pergi-pergi adalah apa? Bayi yang laki-laki. Sementara kencing itu sering terjadi. Maka agar tidak menimbulkan masyakoh bagi umat, maka diperingan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah karena lubang kemaluan bayi perempuan itu cenderung lebih besar. Sehingga apa? Sehingga yang keluar itu memang sesuatu yang berat. Makanya memang aromanya itu lebih lebih busuk kata kata sebagian ulama daripada air kencing laki-laki. Apa bayi laki-laki. Itu kata mereka. Tapi ini adalah pendapat yang kita pendapat karena memang Rasulullah tidak menetapkan itu. Wallahu a'lam. Kemudian kita alhamdulillah ini ada pendek jadi kita lanjut saja kepada hadis yang berikutnya. Al hadis sabi' wal isrun, hadis yang ke-27. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiqah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid Rasulullah SAW bersabda tentang darah haid yusibus saut e, eh, yusibus yang menimpa suatu baju menetesi suatu baju bagaimana cara kita mensucikannya tahut tuh yaitu hendaknya engkau menggaruknya yaitu akan menghilangkan zatnya itu Summa takrusuhu bilma. Kemudian engkau menggosoknya dengan air. Kita kasih air, kemudian kita gosok-gosok. Summa tanggohu. Kemudian engkau siram dengan air. Summa tusollibi. Kemudian engkau sholat. Di gaji tadi. Al-Hadid Mustafakun Alaih. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya jarak haid itu najis dan najisnya itu agak agak berat sehingga apa pelaksanaan pembersihannya pun agak agak berlipat-lipat dan dinukilkan ijma oleh e, An Nawawi dan juga Asy-Syaukani bahwasanya apa darah haid itu memang najis menurut kesepakatan para ulama. Sekarang bagaimana e, darah nifas? Maka darah nifas sama dengan darah haid. Kenapa? Karena memang ciri-cirinya itu sama persis. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha pada waktu hajatul wada terkena haid, kemudian beliau menangis, Rasulullah SAW masuk ke kemah Eh, kemudian bertanya, Mayu bedik, apa yang bikin engkau menangis? Anu bisti, apakah engkau nifas? Maksudnya adalah apa? Adalah haid? Maka dia mengatakan naam. Kemudian Allah memberikan memberikan hiburan. Inna mahadihi ma kataballahu ala banati Adam. Itu hanyalah takdir yang telah Allah Ta'ala. Eh, kebiasaan yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk anak-anak Adam dari kalangan wanita. Dan seterusnya. Hadis tentang masalah itu. Kemudian yang berikutnya, apa hukum darah yang lain? Darah manusia. Tetapi yang bukan darah haid dan bukan darah nifas, ini terjadi perselisihan yang besar di kalangan para ulama. Adapun untuk Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan kebanyakan ulama, mereka mengatakan najis dengan dalil ini, hadis Asma binti Abi Bakar. Tetapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Di antaranya adalah siapa? Siapa yang membantah ini? Lalu disebutkan oleh Asyautani rahimahullah ta'ala bahwasanya apa? Hadis yang di dalam bab ini, ini hanya khusus bicara masalah haid. Maka tidak bisa menjadikan sebagai dalil umum untuk apa? Seluruh tipe darah. Makanya dalil berdalilkan dengan hadis tadi itu tidak kuat. Apalagi ditambah lagi dengan apa? Dengan hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan bukan dari Rasulullah tetapi fi'il Ibnu Mas'ud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Sa'idah dan yang lain-lain dan dia adalah sahih bahwasanya Ibnu Mas'ud itu pernah menyembelih seekor unta. Kemudian baju beliau terkena darah, kemudian beliau sholat dan tanpa mencucinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya darah darah yang lain itu adalah tidak apa tidak najis. Yang bukan darah haid ataupun darah nifas. Kalau darah binatang saja tidak najis, maka secara umum selain darah apa itu babi dan anjing, maka tentunya darah manusia lebih pantas untuk dikatakan tidak najis. Karena manusia jelas lebih suci daripada binatang. Demikian pula sebagaimana telah sahih dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya apa? Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu Al-Majusi dan selama beberapa hari beliau masih hidup, sholatnya dalam keadaan apa? Badan beliau berlumuran darah. Makanya Imam Ahmad berdalilkan dengan kisah Umar bin Khattab ini dengan apa beliau itu sholat dalam keadaan badan beliau berjarah-jarah ketika beliau disiksa oleh siapa Al-Mu'tasim. Beliau sholat dalam keadaan badan berjarah dan tangan kaki beliau dirantai, beliau sholat dalam dengan kondisi yang demikian. Ketika ditanya kenapa anda sholat dalam keadaan masih ada jarah semacam ini, dia mengatakan Umar bin Khattab sholat dalam keadaan badan beliau juga berlumuran darah. Dan ini juga telah sahih dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Ibnu Umar pernah apa? Pernah memencet bufrah. Bufrah itu semacam apa bisul yang ada di wajah beliau sehingga keluar darah. Kemudian apa beliau mengusap dengan jari, kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya para sahabat sendiri berpendapat demikian. Bahwasanya darah yang bukan haid ataupun nifas itu suci. Dan ini pula yang dikuatkan oleh siapa? Yang dirosikan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang itu. Maka yang benar adalah untuk daerah-daerah yang lain yaitu adalah suci. Dan ini yang dirosikan oleh Al Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ilahuna dan ya cukup. Allah taala Allah. Ke daerah Kenapa? darabtum mana? Sama, sama karena pada asalnya adalah suci. Segala sesuatu suci. Kalau Allah Taala tidak menetapkan najisnya. Masalah, maka dia berpenyakit jelas penyakit, mengandung penyakit, tetapi dia suci. Walaupun dia busuk. Kenapa? Walaupun dia busuk. Iya, walaupun dia busuk. Kecuali kalau itu adalah dari apa? Dari dari bangkai, darah dari bangkai. Tapi kalau dari manusia, maka hukumnya adalah suci. Karena apa? Kulit manusia, daging manusia, walaupun luka, walaupun apa, dia suci. Tetapi apakah boleh dalam kondisi kita punya pilihan? Eh, apakah sebaiknya kita itu sebelum sholat kita membersihkan darah kita atau membiarkan ada darah? Tentunya yang lebih baik adalah apa? Kita bersihkan. Khudul di inda indakul masjid. Ambil perhiasan kalian, yaitu gunakan perhiasan kalian kalau kalian mau apa masuk ke masjid atau dalam hadis yang lain, Allahu ahaku an tatazayyan lah. Allah lebih berhak untuk kalian apa itu berhias untuknya. Sementara darah walaupun dia suci, kita tidak suka aroma dia, bau dia dan juga bukan pemandangan yang bersih. Wallahu a'lam. Memang ini kilah besar di kalangan ulama tentang masalah ini. berkenaan dengan sholat kiranya keterangan kita semua yang yang zuhur yang sama kita dapati bahwa imam telah melampaui empat rakaat dia lupa. sudah berdiri lupa ha, ah, lupa dia pun mungkin tiga empat tiga empat dia pun beranggapan tiga tetapi empat mamu tahu dia sudah berdiri maksudnya mamu kena ikut kan ya kalau kalau makmum sudah bilang subhanallah tapi imamnya sudah terlanjur berdiri tegak, maka hendaknya kita ikuti, kita berdiri. Jadi teruskan yang rekan yang kelima dan beri celah apa Nah, nanti kita kita apa? Kita tutup itu dengan apa? Sujud sahwi. Karena kata Rasulullah SAW kalau itu kalau ternyata sholatnya tadi kurang, maka apa? Ini sebagai pelengkap. Tapi kalau ternyata dia lebih, maka dua sujud sahwi ini sebagai apa? Tarjiman di Membuat setan jadi apa? Tambah marah dan kecewa. Kalau tidak melakukan apa sujud sawi itu tetap sah. Kalau dia tahu bahwasanya ada kekeliruan, maka dia memang diwajibkan untuk sujud sawi. Cuma walau alam kalau dia nekat untuk tidak sujud sawi, walau alam apakah sekedar berdosa atau sampai tingkat batal, walau alam. Karena ada silap dalam masalah ini, apakah dia sekedar berdosa ataukah sampai batal. Cuma kita khawatir juga ya kalau dia sampai batal. Kenapa? Kalau kekeliruannya itu terkait dengan rukun, maka sujud sahwi memang itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Bisa jadi dia termasuk apa? Termasuk rukun juga yang mungkin batal kalau ditinggalkan. Tapi kalau sujud sahwi ini terkait perkara yang itu bukan rukun, seperti apa? Dia lupa perkara-perkara yang mustahabah, maka apa ini? Kalau ditinggalkan tidak apa? E, tidak sampai membatalkan dan tidak sampai susah. Kalau yang dilupakan hanya sekedar perkara yang mustahabah. Bahwa alam yang rosi adalah apa? Kembali kepada apa benda yang, apa hukum benda yang dia tinggalkan tadi. Sekedar wajib, apakah sampai rukun, ataukah sekedar mustahab. Maka hukum sujud sahwinya sama dengan benda tersebut, amalan tersebut. Allah Allah. Nah, imamnya lupa sujud. Lupa sujud sahwi. Tidak tambah. Ah. Lupa sujud sahwi. Lupa kemudian salam. Ah. Maka seperti kisah apa itu? Dulu Yadain Rasulullah lupa, kemudian belum belum sujud sawi karena beliau merasa merasa nggak itu nggak nggak salah kemudian beliau yang datangi Rasulullahnya Rasulullah ah ada saya fi sholat dan sebagainya itu kemudian setelah diingatkan kemudian Rasulullah apa itu melengkapi dan sujud menunjukkan apa kalau lupa segera dikejar diingatkan kadang-kadang demikian karena tiba-tiba ingat oh kemudian belum belum aku tidak mau mau lari memang Uh, para ulama mengatakan dua-duanya sah. Imam al baihaqi juga Imam An-Nawawi dan juga Syekhul Yahya Allah, mengatakan apa? Semuanya sah baik itu sebelum salam ataupun setelah salam. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan demikian. Rasulullah terkadang sebelum salam, terkadang setelah salam. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, ah, baru kita rinci. Kalau karena dia itu lupa sama sekali dan tidak ingat, maka hendaknya dia sujudnya sebelum salam. Tetapi kalau dia ingat tetapi masih agak ragu, akhirnya dia men sengaja menambah, maka apa itu? Maka sujudnya itu setelah salam. Adapun masalah sah semuanya sah, nggak masalah. Sebelum salam atau setelah salam tidak masalah. Jika imamnya ketika sujud imamnya terkentut, macam mana makmum nak pergi ganti ni? Jadi imamnya hendaknya, tapi makmumnya dengar nggak dia kentut? Tak, tak dengar lah imamnya. dah. Maka imamnya wajib untuk apa? Membatalkan sholat, kemudian apa? Menarik satu orang yang terdekat. Jelas di situ ada gerakan, tetapi gerakan liha aja. Bukan untuk abus, bukan untuk kesia-siaan, tapi karena hajat maka boleh. Bagaimana di dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah kan? turun dari mimbar, kemudian naik lagi ke atas mimbar. Kenapa? Karena ada hajah untuk mengajari umat. Bagaimana cara sholat? Menunjukkan apa? Gerakan secukupnya di dalam sholat karena hajah itu boleh. Karena nggak mungkin kita kita tanpa bergerak bisa maju ke depan itu tidak mungkin. Yang, mengerti mengaji imam itu harus uh, eh, mengamu bacaan atau bacaan turunan dari al ya. Ini kilas di kalangan ulama, tetapi yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin adalah apa yang mudah. Kalau dia mulai dari awal juga boleh. Kalau ternyata dia ingin melanjutkan juga boleh, terserah. Itu itu bebas. Masa masa subuh. dekat sini biasa kita apa ni biasanya punya ada apa nak kata nama Iya. Kita ada kata kita kena ikut juga ada tertentu. Cuma para ulama berselisih pendapat tentang doa kunut, tapi seluruh hadis tentang kunut subuh itu doif, semuanya doif. Maka yang benar adalah dia itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah apa? Kunut nazila untuk seluruh waktu atau kunut apa? Kunut witir. Maka apa? Maka kalau kalau kita yakin kita sudah tahu bahwasanya ini tidak disyariatkan, maka kita nggak mengangkat. Kenapa? Karena Rasulullah di dalam hadis Ali bin Abi Thalib mutafakun Ali mengatakan inna ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruh Makanya kalau perkaranya mungkar kita tidak boleh ikut. Ya, kalau kalau kita imam berimam. Kenapa? Kita berimam. Buat imam itu baca kunut. Kita ya. kita harus berdiri aja menunggu menanti. Bukan membatalkan kita sebagai makmum, tapi kita tunggu aja kita berdiri. Jadi sampai apa selesai, kemudian mereka sujud kita sujud. kalau kita pertanyaan tapi sudah baca ya. dia tidak batal sholatnya tidak batal karena itu sekitar apa gerakan kecil aja tidak batal cuma ya kalau kita yakin itu adalah bid'ah dan memang yang bid'ah maka kita diharamkan untuk mendukung kebid'ahan tapi memang kadang-kadang apa iman kita naik kadang turun kadang merasa malu ya itu nggak batal hmm. cuma tentunya apa kita dilarang untuk membela untuk memperbanyak apa itu jumlah orang yang ikut kesadilan oh dohirnya ternyata nggak apa-apa dikira gitu men. Saya tanya mungkin ada satu hadis ya tak apa jelas lah. Karena ada kata satu umat di akhir ni yang seperti ulat dalam kepompong. Macam mana tu? Allah alam belum dengar. Belum. Kecuali barangkali ada kelanjutan apa yang tiba-tiba oh barangkali ini banyak Dia dia tu Sebab dia kata apa saya kata hari tu, dia menyatakan kata akan lahir satu umat lepas yang <clears throat> terakhir ni macam mana tahu tapi dia ada juga kata, macam ulat dia boleh ber, berlindung macam mana ulat dalam kompong-kompong kita pun tak ular lah dia bukan bukan ular tapi ulat ulat dia lebih kurang macam ulat putra lah maksudnya saya kan. macam tu Allah Alam tidak tahu maksudnya seperti yang maksudnya yang digambarkan di dalam hadis itu berlindung bagaimana? Daripada eh, kemaksiatan dia terlindung. Maksudnya dia dia selamat di dalam kepompong di dalam di luarnya adalah kemaksiatan. Sepertinya dia dia gabungan dari dari beberapa dalil. Cuma wawa alam apakah benar? Karena apa terkadang kalau kita melewati hadis-hadis itu para ulama mengatakan mulafakah Bainal ahadis. Ini adalah gabungan dari sekian hadis. Ketika diteliti rojunya, rojunya ternyata ada rawi yang kazab. Sering itu terjadi. Lafat ini benar, lafat ini benar, lafat ini benar. Tapi tidak pernah Rasulullah menggabungkan lafat semacam ini. Maka kita perlu lihat lagi. Kita lihat sumbernya dari mana biar kita cari. Mungkin memang banyak permintaan dari ikhwah di sana. Kata para masyarakat juga minta dicarikan hadis ini, hadis ini yang memang berhasil kita temukan dan kita ketahui sanatnya, kita sebutkan begini-begini. Yang kita enggak dapatkan kita bilang walau alam kita cari dari sumber yang jumlahnya ratusan itu ternyata memang nggak ada walau alam hadis itu ada atau tidak jadi tergantung kita kalau memang diketahui Arabnya atau diketahui sumbernya kita apa mungkin bisa dikejar Insya Masalah cara kita nak memberi nasihat kepada uh, seseorang yang memakai tangkal. Memakai tangkal. Sebab sekarang kita nak cara berhemah. Cara berhemah. Ada dua cara. Tentunya cara yang pertama adalah kita menyebutkan dalil-dalil yang mana Rasulullah mengatakan inna ruqa wa tama ima wa tiwala sesungguhnya jambi-jambi Kemudian pangkal-pangkal dan mantra-mantra pengasihan itu adalah syirik. Hadis itu memaksud Atau kita sebutkan hadis yang lain uh, Abdullah bin Ufain uh, eh, Uqbah bin Amir. Rasulullah mengatakan apa itu? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan tergantung kepada benda itu. Atau kita datangkan hadis yang lain. Apa itu? Ata asyaratun ilan Nabi SAW, Fadaya'an tis'ah wa wasarata wahid. Rasul ada 10 orang yang datang pada Nabi SAW. Kemudian beliau menerima bayat 9 orang yang kami ditinggal. Ketika ditanya kenapa engkau meninggalkan satu orang ini, Rasulullah mengatakan, Fa'in nabiha Nah, Karena dia memiliki tangkal. Kemudian orang ini langsung apa? Langsung mencabut tangkal itu dan membuang. Kemudian Rasulullah SAW membayat orang tersebut. Dan beberapa dalil yang lain itu misalkan kita ambil dari dalil-dalil itu dan memang bagus cara yang bagus kembali kepada apa Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah walakir bil Qur'ani mayyakofu wa'id peringatkan dengan Al-Quran orang yang takut akan ancaman ancamanku kemudian cara yang kedua adalah dengan cara akal karena Rasulullah juga terkadang berdakwah dengan apa? Sesuai dengan kadar pemahaman seseorang. Maka dengan cara akal kita lihat Apakah orang ini bisa akalnya itu diajak bicara, diajak berpikir? Kalau akalnya itu masih sebenarnya masih sesuai dengan fitrah, maka kita ajak dia bicara. Apakah benda semacam ini ada faedahnya sebenarnya? Apakah benar dia itu mendatangkan kekuatan yang hebat dan sebagainya sebagainya? Apakah sebenarnya ini hanyalah keyakinan yang palsu ya didukung oleh setan? Kalau memang betul dia adalah memiliki, memiliki keyakinan yang hebat, kenapa sekian lama umat Islam ini di apa itu dijajah oleh orang kafir. Banyak umat Islam yang pakai tangkal tapi ternyata tidak sanggup mengalahkan mereka dan akhirnya ujung-ujungnya juga mati juga. Untuk apa memakai ini kalau akhirnya mati juga? Kalau waktunya tertabrak, tertabrak juga. Kalau waktunya sakit, sakit juga. Untuk apa memakai tangkal-tangkal yang semacam ini? Kemudian bisa saja kita apa sebutkan kisah-kisah kisah-kisah nyata yang pernah kita kita dapati dan alhamdulillah kita banyak mendapati itu yang misalkan yang di Ambon yang sebelum perang melawan orang Kristen mereka memang apa, uh, membuat upacara mandi mandi kebal istilahnya kebal apa kebal kebal bacok kemudian mereka maju kemudian ditembak mati ditanya kamu sudah mandi kebal kenapa dia sudah mandi kebal kenapa dia mati alasannya ya dia untuk kebal bacok kebal parang tapi belum kebal peluru hanya pada pertemuan yang berikutnya yang lain mandi dua kali <laughs> ternyata ada case dia mati dari case yang lain lagi. Demikian pula yang terjadi di mana itu di di Dayak sana, di mana di Kalimantan. Kebal, bahkan bisa terbang dan sebagainya. Tapi terbangnya terlalu tinggi, kena karen mati juga. tak ujung-ujungnya mati juga. Kalau takdirnya mati mati, maka untuk apa bergantung kepada benda itu? Memang ini ajaib dan itu pun di zaman kita dapat banyak semacam itu. Orang-orang itu, mereka pakai apa? Tangkal tangkal. Tapi alhamdulillah ditembak mati juga. Kenapa cok mati juga. Nggak ada gunanya. Karena setannya lari. Seringnya setannya lari. Kes semacam itu banyak terjadi. Menunjukkan apa? Ternyata semuanya adalah kembali kepada Allah. Maka hendaknya tawakal itu kepada Allah, bukan kepada benda-benda yang semacam itu. Dan juga kita bisa, kalau kita ajak dia bicara dari kehati hati ke hati. Coba, orang-orang yang mereka itu tauhidnya benar, mereka tidak takut pergi ke kuburan, tidak takut pergi ke tempat yang gelap, tidak takut berhadapan dengan apapun. Karena mereka bergantungnya hanya kepada Allah. Sementara kita lihat, kita ajak dia bicara, teman-teman yang memakai jimat itu justru hatinya penuh rasa takut. Ada berita yang menakutkan sedikit langsung dia melihat ke jimatnya atau melihat ke eh, apa melihat ke apa itu ke tangkalnya atau terkadang dia melirik kepada batu akiknya atau terkadang dia Melihat ke dalam badannya, lihat apa itu kalungnya itu. Menunjukkan apa? Memang tergantungnya kepada benda yang lain dan dia itu diliputi ketakutan. Dan kita sudah dapati orang-orang semacam itu yang sudah memiliki jin ini, jin itu. Ternyata apa? Untuk sekedar jalan ke tempat gelap jarak beberapa meter aja ketakutan, nggak berani. Menunjukkan ternyata apa? Memang benda-benda itu membuat hati semakin lemah, bukan justru semakin kuat. Kalaupun dia kuat, kekuatannya itu tidak asli. Maka apa yang dibanggakan? Bisa kita dengan berbagai cara kita ajak dia bicara dengan itu. Dan tentunya cara yang terbaik adalah cara yang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya benda-benda tadi tidak ada manfaatnya. Berapa banyak orang kafir yang memakai eh, memakai tanggal-tanggal itu ketika perang bersama eh, melawan Rasulullah ternyata kalah semua. Perang melawan sahabat kalah semua. Bahkan orang-orang Cina yang ahli kungfu, ahli wushu, yang jinnya juga luar biasa banyak. Perang melawan pasukan Kutai bin Said, rahimahullah, yang waktu itu dipimpin pemimpin tertinggi Umar bin Khattab ternyata jinnya lari semua nggak ada yang sanggup bahkan akhirnya Raja Cina menyerahkan apa upeti oh, nggak ada apa-apanya itu pasukan ahli wushu dan ahli jin-jin yang banyak itu juga pada zamannya Al Hajjaj bin Yusuf walaupun orangnya jahat tetapi apa tapi masih sangat berjaga perang sampai kemana perang sampai masuk ke wilayah India padahal India penuh dengan apa penuh dengan jin-jin yang hebat-hebat, yang bisa terbang, yang bisa ini, bisa itu. Ternyata semua kalah dengan pasukan muslimin yang ahli tauhid menunjukkan bahwasanya kemenangan itu di tangan Allah, bukan di tangan kayu-kayu yang kalaupun dibakar, terbakar. Nggak ada apa-apanya. Banyak cara untuk kita menasihatkan itu. Wallahu a'lam. Jadi kita lanjutkan